ikhwani fillah rahimani rahimallahu jami'an Taib ikra ya akhwana Abdul Wahab Ikra' yabtalina Taib. Jazakallah khairan. Qala mu'alif rahmatullahi alaihi wa'lam dan ketahuilah kita membahas masalah hibah. Hibah adalah menyebutkan satu aibnya saudara kita sama muslim Ini namanya hibah yang dia orangnya di sana. Tidak dengan kita. Kita berbicara seseorang orangnya nun jauh di sana. Membicarakan aibnya apakah bentuk fisiknya, apakah bentuk akhlaknya, ataukah bentuk cara berpakaian dan sebagainya tak kalah disebutkan saudara kita nggak senang untuk disebutkan. Dan ini namanya hibah. dan bahwasanya anakku lama yufham ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang dipahami darinya maksud dam yang maksudnya adalah celaan fahuwa jahilun fil hibah maka dia masuk di dalam kategori ghibah. Ini. Jadi yang maksudnya celaan, yang hinaan itu masuk dalamnya ghibah dan bentuknya bermacam-macam. Enggak sekedar lesan pembicaraan tidak terbatas ini saja. Bahkan dengan satu isyarat ya, isyarah sawa'un kana bikalam sama saja apakah dibentuknya dengan satu ucapan atau dengan yang lainnya. Ini ya, dengan ucapan yang sering terjadi. Atau dengan yang lainnya seperti kalhomzi, Isyarat dengan mata. Ini. Dengan kedipan sebuah mata kepada temannya. Yang mafhum dipahami bahwa ini adalah maksudnya si fulan untuk menghinakan si fulan. Leni. Kemudian dia membalasnya dengan kedipan mata juga. Ini juga masuk dalamnya riba. Wal isyarah sebuah isyarat dengan telunjuk jarinya ataupun dengan gerakan-gerakan ya menirukan menirukan jalannya. Leni. Masuk dalamnya ghibah wal kitab bil kolam dan juga dengan bentuk cara tulisan dengan pena juga masuk dalamnya ghibah. Jadi namanya hibah bukan sebatas dengan lesan kita membicarakan aibnya asik satu jam dua jam nggak terasa ini yang sering terjadi. Tapi ingat, tidak terbatas ini saja, bahkan dengan isyarat-isyarat atau dengan peragaan-peragaan dan tulisan juga bisa dikatakan hibah fa innal kolama ahadul lisanain maka sungguhnya lesan kolam pena itu adalah salah satu enam di antara dua salah satu dua lesan lesan yang sebenarnya adalah lidah yang berbicara kolam juga termasuk di dalamnya kata beliau salah satu lesan <clears throat> demikian wa akbahu anwa'il hibah dan sejelek-jeleknya masa-masa bentuk hibah adalah eh, hibatul mutazahidin al-murain apa mutazahidin ya ikhwan zuhud yang dia ya kalau zahada zahid orang yang zuhud kalau wazan tafa'ala dia berpura-pura zuhud. Artinya dia lagi latihan untuk hidup zuhud. Ini tafa'ala, tazahada. Menampakkan sesuatu yang bukan sifatnya. Dia berusaha untuk zuhud. Sudah jeleknya hibah adalah hibahnya orang yang dia berpura pura-pura zuhud muriin yang penuh dengan keriaan. Ria. Dia zuhudnya dipenuhi dengan ria. Mislu ayyud karo indahum insanun fayakulun. Seperti disebutkan di sini mereka enam manusia yang mereka mengatakan Alhamdulillah alladzi yabtalina biduhuli ala sultan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang tidak menguji kepada kami dengan masuknya ianya kepada para penguasa ini ini orang-orang yang dia pura-pura zuhud yang penuh dengan keriaan dia berkomentar ianya menyebutkan manusia yang di sana ada manusia masuk pada pemerintah. Nah, di antara kaum muslimin, mungkin para dai, para ulama, mereka dekat-dekat dengan pemerintah. Gak tahu maksudnya, mungkin dalam rangka yani tausiah, suatu nasihat atau apa gak tahu, tapi dia membicarakan demikian dengan rekan-rekannya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Taala. Nam yang tidak menguji pada kita untuk masuk pada mereka wa tabaddul fi talabil khutam tabaddul apa ini yakni mencurahkan di dalam mencari khutam khutam ini remukan-remukan artinya orang yang zuhud biasanya jangan meninggalkan dunia. Nah, Sebaliknya orang yang tidak suhud dia akan tersibukan dengan masalah keduniaan, dengan harta, dengan remukan-remukan yang ada di atas permukaan bumi ini jadi sebuah harta. 6. Tersibukan. Yang mereka mencurahkan untuk mencari remukan-remukan tersebut. Kita, Nah orang yang suhud, yang dia berpura-pura suhud, yang dia penuh dengan keriaan, mengatakan demikian kita alhamdulillah yang terbebas dari perbuatan mereka yang mana mereka yang mencurahkan berusaha dengan sekuat tenaganya mencari remukan-remukan tersebut yakni perkara-perkara dunia yang hina dina. Nah ini, tapi sayang dia mengucapkan dengan yakni niatan-niatan yang lain. Au yakul atau dia mengucapkan naudzubillah min killatil haya kita berlindung pada Allah Ta'ala dari sedikitnya rasa malu. Ini. Oh nas'alullaha nas'alullaha al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah. Ini yani kesehatan, keselamatan. Ini. Sekilas. ya Baik ucapannya. Tapi ternyata maksud-maksud di hati mereka orang-orang yang penuh dengan keriaan ini sedang yakni menggunjing yakni memper apa membicarakan tentang aibnya saudara sama muslim. Ini. Fa innahum maka sungguhnya pada diri mereka yakni apa? Yasma'una baina dammi madkur ini mereka mengumpulkan antara dam yang disebutkan di atas tadi dan juga wa madhil anfusihim pujian terhadap diri mereka sendiri. Mereka mencela dan juga mereka memuji dirinya mereka sendiri. Nah ini. Wala tusakku jangan kalian ya memberikan tasiah kepada dirinya mereka sendiri, kepada diri kita sendiri-sendiri jangan jangan memberikan suatu rekomendasi memberikan pujian kepada dirinya sendiri. Kita lebih baik ya, mereka lebih jahat. Nah, orang-orang yang zuhud demikian, yang dia berpura-pura zuhud mutasahidin, yang mereka berusaha zuhud tapi sayang dengan penuh keriaan, menjatuhkan yang lainnya, membicarakan yang lainnya. Taib. Ini kata beliau akbahu anwa'il ilhibah, di antara ya hibah yang paling jelek yang dilakukan oleh orang-orang yang mutazahidin. coba ya merojaah masalah nahwu ya ikhwan yang belajar nahwu untuk para santri biar enggak tegang ya agak santai lam yabtaliya lam yabtaliyana yabtalina ayo di yang belajar nahwu di lam talina yang kita baca tadi alhamdulillah di lam talina bidukhul kata-kata lam yabtalina hmm? lam lam huruf apa ini harfun cer masa huruf cer jazm ayo aksanta. huruf jazm bukan cer huruf jazm Terus Yabtalina fi'il fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus majzumun alamatu jasmihi bihat fi harfil illa. Hmm. Aina fa'il? Mana failnya? Ya afan, unsur ahok ya afan. Enak fa'il mustatir, tamir mustatir takdiruhu huwa yang udu ilaman Ewa kepada Allah. Hmm. Nah, Mada nakul sebelumnya na domirun mutasilun terus mabniun ala sukun fi mahali fi mahali nasbin maf'ul bi hakada ya ikhwan jadi sekedar ya untuk merujaah masalah nahwu biar enggak terlupakan Wa rubbama qala ahaduhum inda insan. Dan barangkali ya salah seorang mereka dari kalangan orang-orang yang mutazahidin mengatakan di sisi penyebutan manusia tak kala mereka menyebut, menyebutkan manusia zakal miskin kasihan orang tersebut Qad buliya bi'afati adimatin. Sungguh diuji dengan musibah-musibah yang besar, yang jasad Taballah alaina wa alaihi. Yang mana Allah telah memberikan tobat kepada kami dan juga memberikan tobatnya kepada dia. Bahwa yudhiru doa wa yukhfa qasduhu. Dia menampakkan doa suatu kebaikan. Tapi menyembunyikan jadi maksud yang jahat. Nah, ini ini diantara ucapan-ucapan mereka. <clears throat> Wa alam annal mustami lil hibah. Ketahuilah bahwasanya orang yang mendengarkan hibah itu syarikun fiha berserikat di dalamnya wala yatakhallasu min ismi simaiha dan tidaklah akan terlepas dari dosa mendengarkannya. Jadi dosanya dia menanggung juga yang berbuat hibah dan juga yang mendengarkannya dengan enaknya dengan nggak ada pengingkaran sama sekali sama-sama dosa yang hibah dan juga yang mendengarkannya illa yungkira bilisani kecuali dia mengingkari dengan lisannya fa in khafa biqalbihi maka minimal dia mengingkari dengan hatinya ini ya minimal khawatir nggak bisa dengan lesannya, nggak bisa dengan lesan kita ingkari nggak bisa menasihati nggak bisa sudah dengan hatinya mengingkari wa in qadara alaihil qiyam aw qad il kalam bi kalami akhar lazimahu dzalik dan jika ada kemampuan untuk dia berdiri meninggalkan tempat tersebut atau ada kemampuan dia memutuskan pembicaraannya, mengalihkan kepada pembicaraan yang lainnya, maka lazimahu dalik mengharuskan dia melakukan demikian. Ada kemampuan dia berdiri, berdiri, tinggalkan majelis tersebut. Ada kemampuan dia untuk memalingkan pembicaraannya, palingkan pembicaraan tersebut. Nah ini, ini untuk mengharuskan demikian ketika ada yang berbuat ghibah, kewajiban seorang mukmin ya kemungkaran harus diingkari. Ima dengan lesanya, ima dengan hatinya, ima dengan dia meninggalkan majelis tersebut. Nah ini. Tapi biasanya susah. Ini ya, biasanya ini susah kecuali yang memang dirahmati oleh Allah taala. Dikasih hidayah. Terkadang malah menceburkan dirinya ikut-ikutan berbuat demikian. Nah ini, ini yang sering terjadi. Lebih-lebih di kalangan para ibu-ibu ya, ketika mereka mungkin sambil belanja di warung-warung sambil cerita ke sana kemari. Ini ini terjadi di kalangan di tengah-tengah kaum muslimin dari kalangan para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak ketika mereka di pasar berdagang dan sebagainya. Banyak terjadi. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man udilla indahu mu'minun wa huwa yaqdir ayan suruhu ayan surahu adallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik Barang siapa yang direndahkan di sisinya. Seorang mukmin, seorang mukmin direndahkan. Bahwa yakdir dan dia mampu untuk menolongnya. Gimana ini? Barang siapa yang yang direndahkan di sisinya seorang mukmin dan dia, dan dia mampu ya untuk menolongnya dia adallahullahu niscaya Allah akan rendahkan dia enam yang di hadapan para makhluk. Ini artinya apa? Ada seorang mukmin yang dia digibai, direndahkan. Dan dia mampu untuk mengingkarinya, untuk menolongnya. Tapi dia enggak enggak menolongnya, malah membiarkan, malah meng, ya, kabus rasain misalnya, membiarkan begitu saja. Maka balasannya adalah adallahullah. Saya walaupun walaupun akan merendahkan orang tersebut di hadapan para makhluk. Dan ini makna hadis tersebut. Tapi dalam footnote disebutkan ini hadisnya adalah doif dalam doif al-jami. <clears throat> Yang terakhir waqala Sallallahu alaihi wasallam man hama mu'minan min munafik yaibuhu. Barang siapa yang membela seorang mukmin dari orang munafik yang dia yang membicarakan aibnya orang mukmin tersebut. Ba'atahullahu malakan. saya Allah utus seorang malaikat yahma lahmahu untuk menjaga dagingnya orang tersebut pada hari kiamat dari sengatan panasnya neraka jahanam. Ini ini diantara keutamaan yakni menjaga orang mukmin ketika digibai oleh saudaranya atau mungkin oleh seorang munafik, maka Allah utus seorang malaikat untuk menjaga orang tersebut, menjaga enam dagingnya, menjaga tubuhnya dari neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Nam rawahu Ahmad an Mu'ad bin Anas bahwa sahih dalam sahih Abu Daud. Tapi kalau alam bisawab ilahuna tafaddalu hafizakumullah.